Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala masih syarah daripada permasalahan yang keempat enam dari permasalahan-permasalahan jahiliyah Ritual-ritual atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Yang keempat adalah At-taqlidul a'ma yang sudah kita jelaskan Mengikor atau mengikuti tapi dengan cara membabi buta Dalam artian tanpa melihat jalur kebenaran atau nan kekeliruan Jadi semua diikuti enam jadi mereka tidak menyandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, namun mereka mengekor kepada pendahulu mereka dari kalangan orang-orang yang jauh daripada ad-dalil. Nah, mereka mengikuti atau mencontoh nenek moyang mereka, pembesar-pembesar mereka, nam atau mbah-mbah mereka, bapak-bapak mereka. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan sini. Amma taqlidu fil khairi fahada yusamma ittiba'an iqtida'an. Naam, kata beliau, Syekh al Fauzan mengatakan di sini, amma taqlidu fil khair, adapun mengikuti dalam kebaikan itu tidak dikatakan dengan taklid. Naam. Walaupun secara bahasa artinya mengikuti sama-sama mengikuti ya. Taklid itu juga mengekor mengikuti, ittiba juga mengikuti. Tapi kalau dalam kebaikan namanya ittiba, tapi kalau dalam kejelekan namanya taklid. At-taklidul a'ma. Nah, barakallahu fikum taklid yang buta. Kata beliau, amat taklidu fil khair fahada yusamma ittiba'an wa iqtida'an. Ada perlu mengikuti pada kebaikan maka itu dinamakan dengan ittiba' dan iqtida'. Nah, mengikuti dan mencontoh. Allah Ta'ala an Yusuf alaihissalam Allah Subhanahu wa taala berfirman nam tentang mengkabarkan tentang Yusuf alaihissalam wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub aku mengikuti agamanya bapak-bapakku Ibrahim, Ishak, wa Ya'qub dan Nabi aku alaihi wassalatu wassalam. Nah, kalau ini namanya bukan taklid karena apa? Karena mengikuti dalam perkara kebaikan, mengikuti dalam perkara dalil barakallahu fikum. Naam. Maka lana an nusyrika billahi min syai' kata beliau. Nah, Yusuf alaihissalam, maka lana tidak layak, tidak pantas bagi kami untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam beliau mengikuti apa? Mengikuti jejak atau agama bapak-bapaknya, namun apa? Dalam kebaikan. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub mengikuti jejaknya para anbiya wal mursalin. Naam barakallahu fikum. Naam. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman was al awwalun minal muhajirin wal ansar wal walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang terdahulu, eh, orang-orang terdahulu yang telah masuk Islam awal-awal. Nah, disebutkan para ulama barakallahu fikum sebagaimana dalam sejarah di antaranya kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul Naam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya dari kalangan ar-rijal dari kalangan kaum lelaki yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian dari kalangan anisa dari kalangan para wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid. Naam radhiyallahu taala anha. Kemudian dari kalangan sebian anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Na'am barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini al awwalun dan orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar. Muhajirin itu adalah orang-orang apa? Orang-orang hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, orang-orang hijrah dari Makkah ke Madinah dijuluki dengan al-muhajirun. Kemudian orang ansar adalah orang-orang penduduk Madinah yang menyambut kehadiran Naam para sahabat dari Makkah ke Madinah. Paham ya? Jadi orang Ansar adalah orang-orang yang penduduk Madinah asli yang menyambut kehadiran dari Makkah ke Madinah. Orang-orang hijrah dari Makkah ke Madinah dijuluki dengan Muhajirun. Kemudian Al-Ansar itu adalah orang-orang yang apa? Yang mereka penduduk Madinah asli yang mereka menyambut kehadiran Nah para muhajirun barakallahu fikum. Adapun masalah keafdalan mana yang lebih afdal? Nah, menurut pendapat yang sahih barakallahu fikum, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dan juga para aimah yang lainnya bahwasanya al-muhajirun afdal minal ansar. Bahwasanya walaupun semua mereka adalah para sahabat, tapi kalau dilihat dari per individu dalam artian enam eh, dalam artian keutamaannya maka muhajirun afdal minal ansar. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an juga didahulukan muhajirin wal ansar. Kemudian muhajirin itu al menjamak antara hijrah dengan apa? An-nusrah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi muhajirun afdal minal ansar kenapa? Dikarenakan annahum jama'u bainan nusrah wal hijrah. Karena mereka mengumpulkan dua perkara. Di samping hijrah bersama Rasulullah, kemudian nusrah menolong Rasulullah. Adapun orang-orang ansar, nah mereka apa? Mereka naam eh, tidak memiliki kecuali nusrah dalam artian mereka naam menolong atau memberikan pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun hijrah mereka tidak ikut. Itulah keutamaan muhajirun daripada Al-Ansar. Jadi apa tadi keutamaannya? Kalau orang-orang muhajirun, mereka bisa mengumpulkan antara hijrah dan nusrah pertolongan. Adapun orang-orang Ansar cuma satu saja, yaitu menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak hijrah bersama Rasulullah. Paham? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di sini wasabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam artian meniti jejak generasi enam para salaf barakallahu fikum seperti itu. Dan kita ini termasuk apa? Insya Allah taala kita berharap termasuk wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti jejak mereka. Nah, barakallahu fikum. enam Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah telah firmankan walladzina taba'uhum bi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, mengikuti jejak mereka. Nah, barakallahu fikum mengikuti dalil bukan mengikuti apa? hawa nafsu atau akal. Nah, barakallahu fikum. Naam. Apa kata beliau? Walihada kalau Allah Ta'ala fi ahli jahiliyah oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai enam orang-orang jahiliyah wa idza qila lahum ma anzalallah Eh? Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah telah turunkan. Kalau bahkan mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Nah, kata mereka. Bahkan kita itu mengikuti apa? Mengikuti apa-apa yang telah apa? Yang telah kami naam atau yang telah kami jadikan apa? Pedoman. Eh? Nah, barakallahu fikum bapak-bapak kami. Ayo perhatikan ini. Nah, mereka mengatakan kalau bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Nah, bahkan mereka mengatakan kami mengikuti apa-apa yang telah di Nah, diajarkan atau apa-apa yang telah dibawa oleh bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la Walaupun bapak-bapak mereka itu pada asalnya tidak bisa memahami, tidak berakal, nah barakallahu fikum, ya, tidak memahami sedikit pun dalam masalah agama, tidak pula mendapatkan mendapatkan petunjuk. Dalam artian bapak-bapak mereka yang mereka contoh itu tidak di atas petunjuk, tidak pula memahami agama. Nah, jadi mereka sudah apa? Sudah terlanjur fanatik, ta'assub atau sudah terlanjur taklid. Jadi mereka tetap mengekor dan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun bapak mereka di atas kebatilan. Padahal yang namanya kebatilan dimanapun berada pasti akan hancur. Kul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang kebatil sungguh telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Dan memang seperti itu keadaannya bahwasanya yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Naam. Qala Syekh al Fauzan di sini, "Falladzi la ya'qil wa la yahtadi." Nah, maka orang yang tidak berakal, eh, tidak pula orang yang bisa memberikan petunjuk dalam artian tidak di atas petunjuk laisa mahallan lil qudwah. Orang tersebut tidak layak untuk dijadikan panutan. Nah, laisa mahallan, maka orang tersebut bukan tempat untuk dijadikan panutan. Innamal qudwatu hanya saja qudwah yang jadikan panutan fiman ya'qil wa yahtadi. Ya, terhadap orang yang berakal dan naam berada di atas petunjuk barakallahu fikum. Naam. Fataklidul ama maka taklid yang buta min umur jahiliyah. Ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Wa hadza yusamma bi ta'assub. Ya, taklidul a'ma dinamakan ta'assub fanatik. Dalam artian benar gak benar, keliru pun tetap dibela. Kalau benar, nah diikuti kata mereka. Kalau keliru pun tetap tidak disalahkan, nah, tetap diikuti juga. Nah, li'annal qudwata huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu Dikarenakan yang jadikan sandaran panutan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Nah, jadi yang jadikan panutan atau qudwah, tauladan, nah teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian orang-orang yang mengikuti Rasulullah dengan cara yang baik. Nah, mengikuti jejak generasi salafun saleh. Nah, barakallahu fikum bukan ta'assub, bukan fanatik, bukan taklid yang buta enam. Summa qala Syekh rahimahullah taala Kemudian Syekh rahimahullah taala berkata di sini Wa qala ta'ala dan Allah taala berfirman maksudnya Syekh Saleh Fauzan mewakilkan kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asyaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir eh, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa-apa yang Allah telah turunkan kepada kalian berupa ilmu huda dan nur. Naam. Kalau mereka mengatakan atau mereka seraya berkata, bahkan kami mengikuti apa-apa yang kami jumpai dari bapak-bapak kami jadi mereka itu taklidnya kepada bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, walaupun mereka berada di atas apa kejahilan, kebodohan dan juga kerusakan, tetap mereka ikuti. Naam. Awalau kana syaitan yad'uhum min adabis sa'ir. Naam. Ya, bukankah ya, walaupun syaitan itu menyeru mereka, naam dalam artian mengajak mereka kepada adab yang pedih. Ya, wa na'am barakallahu fikum. Jadi pada asalnya itu hiasan tipu daya syaitan untuk menghias-hiasi mereka sehingga mereka apa? mereka berupaya untuk tetap senantiasa mengikuti bapak-bapak mereka, ajaran bapak-bapak mereka atau mbah-mbah mereka atau nenek moyang mereka walaupun berada di atas kebatilan, berada di atas kekufuran tetap mereka ikuti. Nauzubillah. Nauzubillah ya. Min ta'assub. Nah, kita berlindung kepada Allah Taala dari perkara ta'assub fanatik. Nah, atau taklid al-a'ma, taklid yang buta. Wa idza qila lil musyrikin wal kafirin. Nah, maknanya adalah dalam ayat tersebut Eh, Syekh Shalal Fauzan syarah di sini perhatikan dan apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin dan orang kufar ittabi'u ma anzalallah ikutilah apa-apa yang Allah telah turunkan al Quran yaitu Al-Quran qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum Eh, bahkan mereka seraya mengatakan kami mengikuti apa yang kami jumpai, kami dapati dari bapak-bapak kami atau kami mengikuti apa-apa yang dahulu bapak-bapak kami berada di atasnya. Awalau kana syaitan yad'uhum, walaupun syaitan itu menyeru pada mereka pada hakikatnya ay yad'uha ulail aba. Naam. Perhatikan, walaupun syaitan itu pada asalnya apa? Menyeru. Naam, mereka para bapak-bapaknya kemana? Ila adab sa'ir, menggiring semua, menyeru mereka, mengajak mereka semuanya kepada adab yang pedih. Atatabi'unahum sa'ir. Nah, Perhatikan ini atattabi'unahum nista'ir Apakah kalian juga tetap mengikuti mereka ke dalam neraka neraka sa'ir? Nah, dalam artian apa? Kalau seandainya syaitan itu menyeru mereka, menyeru atau mengajak bapak-bapak mereka, menyeret bapak-bapak mereka ke neraka sa'ir, apakah kalian juga mengikuti? Apakah kalian tetap mengikuti bapak-bapak mereka? Dalam artian mengikuti na'am barakallahu fikum, na'am eh, nenek-nenek moyang mereka walaupun apa? menuju ke neraka sa'ir yakni taqtaduna bi abaikum wa in kanu min ajma'i syaitan wa ma'aluhum ila sa'ir. Nah, apakah kalian tetap mengikuti meniti jejak bapak-bapak kalian walaupun mereka adalah pengikut para syaitan dan tempat kembali mereka adalah neraka sa'ir? Al-aqilu yajibu annahu yanzuru fi amrih wa fi man yuqallid. Nah, perhatikan ini. Orang yang berakal itu seharusnya dia wajib nah memperhatikan pada perkaranya dan kepada siapa dia mengikuti. Nah, perhatikan itu. Ya. Kepada siapa dia mengikuti. Nah, nggak sembarangan. Yang kalau kita ikuti dalil Al-Qur'an Sunnah maka bukan apa? Kita tidak dikatakan itu, tapi kita muttabi'. Muttabi'. Nah, paham ya? Eh, barakallahu fikum. Naam. Mengikuti as-sunnah al-muttabi'. Ngambil sunnah kalau kau al jamr. Nah, bahwasanya orang yang mengikuti as-sunnah bagaikan orang yang menggenggam bara api. Nah, barakallahu fikum sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Nusallam, rahimahullah taala. Naam. Al-muttabi' sunnah kal qabid al-jamar. Orang yang mengikuti as-sunnah bagikan orang nah bagikan apa? Orang yang menggenggam bara api. Na'am barakallahu fikum. Thumma qala Asy-Syaikh rahimahullah taala kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa'atahum biqaulih Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan dengan firman-Nya, Qul innama a'idhukum wahidah. Katakanlah sesederhananya saja, aku nasihatkan kepada kalian dengan satu nasihat. Apa itu? antakumunillahi masna wa furada. Thumma tatafakkaru. Hendaknya kalian semuanya. Na'am barakallahu fikum. Kalian semuanya. Na'am barakallahu fikum. Eh, berjamaah, berkumpul. Na'am barakallahu fikum. Berkumpul di atas apa? Di atas petunjuk. Nah. Hmm, baik kalian dua-dua ataupun sendirian berjamaah atau sendirian. Summa tatafakkaru kemudian kalian memperhatikan kembali. Ma bisahibu ma bisahibikum min jinnah. Ma bisahibikum min jinnah. Bahwasanya tidak ada pada sahabat kalian itu apa? Sifat junun, sifat kegilaan. Jadi ini bantahan ya terhadap orang-orang yang menuduh Rasulullah itu gila. Nah, jadi Allah taala mengatakan kalian tuh hendaknya perhatian. Nah, dalam artian kalian tuh apa? Nah, hendaknya kalian berdiri kembali. Nah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian ataupun berjamaah kemudian memperhatikan kembali. Nah, tidak ada pada jiwa Nabi Muhammad SAW itu apa? Sifat kegilaan. Nah, mata sifat gila. Wa qawli ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan kalian mengikuti yang selain Allah SWT sebagai para wali qalilan ma tadhakkarun sedikit sekali. Ha? Nah, barakallahu fikum kalian tuh mau mengingat. Dalam artian kalian tuh kebanyakan kalian tidak mau mengingat gitu loh. Nah, sehingga sedikit sekali kalian itu mau ingat terhadap perkara seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Maknanya apa kata beliau? Ai atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadil ayah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kepada mereka nam dengan ayat ini. Fahum yaqulun Ya, dalam keadaan mereka mengatakan nahnu natamassaku bima alai abauna. Nah, kami senantiasa berpegang teguh dengan apa yang enam ajaran bapak-bapak kami dulu berada di atasnya. nuti'u hadzal rajul dan kami tidak akan mentaati laki-laki ini katanya. Kami tidak akan mentaati Rasulullah, tapi kami akan mengikuti dan mentaati bapak-bapak kami katanya. Ya'nuna Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam mereka inginkan dengan laki-laki ini siapa? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, perhatikan ejekan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu jalla wa ala yaqul, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata, "Ungduru wa tafakkaru fi ma qala lakum hadzal rajul." Perhatikanlah kembali dan pikirkanlah kembali terhadap apa-apa yang telah diucapkan kepada kalian laki-laki ini. Tafakkaru, berpikirlah kalian, wala ta'khudkumul asabiyah dan jangan sekali-kali mengambil diri kalian apa? Ta'assub, asabiyah, sifat na'am barakallahu fikum fanatik. Antaqumu lillahi masna Naam. Nah, kemudian kalian tidak mau menegakkan atau tidak mau berdiri karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, masna baik dua-dua atau berdua-dua atau furoda sendirian-sendirian. Nah, jama'atin wa furada kata beliau. Baik berjamaah maupun sendirian. Tangduruna fi ma da'akum ilaihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian hendaknya memperhatikan kembali terhadap apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam terhadap kalian atau kepada kalian. Fa in kana haqqan wajaba alaikumul ittiba'. Kalau seandainya didakwahkan yang serukan Nabi Muhammad alaihi wasallam itu benar, maka wajib kalian itu mengikutinya. Naam, sahih. Nah, karena Allah Taala berfirman apa? Eh, dalam Al-Qur'an Karim wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu dan apa-apa yang didatangkan atau yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian maka ambillah dan apa-apa yang Rasul larang dari kalian maka tinggalkanlah kemudian juga sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim hadisnya Abi Hurairah apa kata Rasulullah na'am hai tukum anhu fasanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum apa-apa yang aku larang kepada kalian maka Hindarilah, jauhilah dan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Karena kata beliau sini fa in kana haqqan wajaba alaikum ittiba'u kalau seandainya benar yang diakwakan Rasulullah itu wajib bagi kalian mengikutinya wala yajuzu lakumul baqa'u ala ma kana 'alal aba' wal ajdad dan tidak diperbolehkan bagi kalian untuk senantiasa terus-menerus berada di atas ajaran para bapak-bapak kalian atau para kakek-kakek kalian dalam artian jangan senantiasa kalian itu ta'assub fanatik asabiyah memiliki sifat fanatik yang kalian tidak mau meninggalkan ajaran bapak-bapak kalian atau tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang kalian padahal ajaran nenek moyang kalian ajaran bapak kalian itu tidak berdasarkan di atas apa ad-dalil nah tidak berdasarkan di atas apa nam ad-dalil barakallahu fikum naam jadi hati-hati ya jangan sampai kita keliru dalam melangkah